Setelah kita selesai dari melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar selama sebulan full di bulan Ramadan di siang hari kita berpuasa kemudian di malam hari kita melaksanakan salat tarawih kemudian kita tutup dengan pujian, takbir, dan rasa sedih ketika meninggalkan bulan Ramadan. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan berbagai dosa dan kekurangan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kekurangan atau dosa yang sengaja kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita segera, segera untuk memperbaikinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya dua hal yang perlu kita perhatikan di akhir Ramadan. bersyukur dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan ke, ya, rasa sedih kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, amalan tidak berhenti begitu saja, tapi tetap kita lanjutkan yang amalan yang lain. Ya, ini tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tutup dan kita lanjutkan ibadah Ramadan ini setelah pergi kita lanjutkan yang ibadah-ibadah lainnya salat malam yang kita kerjakan di malam bulan Ramadan tetap kita laksanakan puasa yang kita kerjakan di siang hari Ramadan tetap kita kerjakan walaupun Ramadan telah berlalu atau amalan-amalan yang lainnya wallahu misawab kita lanjutkan kitabullah wa makanatu azimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz al Syekh Asyurullah Ta'ala. Kita memasuki adab dan perkara yang ya perlu kita perhatikan yaitu perkara yang adab yang kelima. Beliau mengatakan al-qamis yustahabul lil qari al-Qur'an ayyuksana sautahu di kitabillah. Ya, disunahkan, mustahab bagi orang yang ingin membaca Al-Quran untuk dia memperbagus suaranya ya dengan kitabullah. Ini ada yang perlu diperhatikan para kalau Ketika hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kita memperba memperbaiki suara. Ya, ini yang dimaksudkan. Memperbagus suara ketika membaca Al-Quran ya bukan dengan cara dinyanyikan seperti nyanyian ya atau di uh, kasih uh, lagu apa namanya oh, seperti loga-loga Jawa atau yang semisalnya lah dan kita membacanya dengan suara yang bagus ketika membaca Al-Quran ini yang dimaksudkan barakallahu fikum ya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adzan Allah lishayin ما أبدنا للنبي صلى الله ayat وسلم آية آية جنة quran dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun ya apa yang diizinkan bagi Nabi SAW untuk dia yataganna bil Quran ya untuk Nabi SAW berarti dia untuk umatnya untuk dia memperbagus ya nah ini bukan bernyanyi ya tapi memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran ini yang dimaksudkan ya tagarna sebagian orang meng salah artikan ya tagarna di diartikan menyanyi ya Ya karena di sini adalah ketika membaca Al-Quran, artinya dia memperbagus suaranya. Ini yang diinginkan. Barakallahu fikum. Ketika kita membaca Al-Quran, maka disunahkan mustahab hukumnya untuk memperbagus suara. Ya. Akrajul Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa fi hadis Abu Hurairah fi sahihi dan di dalam hadis Abu Hurairah di dalam sahih Bukhari juga Aidon anna Nabi SAW kala bahwasanya Nabi SAW bersabda Laisa minna man lam yataganna bil Quran. Bukan dari kami. Orang yang tidak memperbagus membaca Al-Quran. Ya, tidak memerlukan bacaannya. Tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya, ini berlepas diri Nabi SAW dari umatnya yang tidak membaca Al-Quran dengan memerlukan. Ya, tidak memperbagus suaranya. Wafi Su'ai ini, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Min hadisi Abi Musa al-Asari radhiyallahu anhu. Dari hadis Abi Musa al-Asari radhiyallahu anhu. An, anna Nabi SAW kala lahu. Bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Abi Musa. Kepada Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu. Ya Abu Musa. Wahai Abu Musa. Lakat ya ada itu mismaron min masamiri Ali Daud. Sungguh aku telah diberikan. Ya. serulin dari serulin serulin Alu Daud. Kata Syekh Abdul Aziz menjelaskan Allah taala wa dzalika liman sami'a ya liman sami'a ahsana sawtah ahsana sautihi bil qiraah. Dengan itu disebabkan karena bagusnya ya didengar suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Ini yang dimaksudkan ya. Bukan di disertai dengan musik, dengan seruling. Bukan demikian. Tapi Nabi sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ya seperti seruling-serulingnya Alu Daud yaitu ketika dia membaca Al-Quran dalam kadang suara yang sangat merdu, suara yang sangat bagus. Ya. Disertai dengan tartil sebagaimana adab yang keempat. Ya. Tidak tergesa-gesa. Dibaca dengan tertib sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui mereka Jibril dan apa yang diajarkan oleh mereka Jibril kepada Nabi SAW. Demikian Nabi SAW bertanya. Dengan kaidah tajwid. Ya. Nabi SAW mempelajari dan mewarisi apa yang datang dengannya Nabi SAW. Maka demikianlah juga yang Dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini adab yang kelima yang perlu diperhatikan. Karena ada sebagian kori seperti uh, misalnya Al-Ifasi atau Al-Afasi ini para ulama telah mentahbirnya karena dia membaca ya membaca Al-Qur'an seperti menyanyikan. Seperti dalam surat Maryam dan surat Yusuf. Ya, biasa karena akan menyanyikan Al-Quran tersebut. Ya, seperti orang yang bernyanyi. Ini gulu berlebihan. Sehingga kita tidak boleh gulu dalam membaca Al-Quran. Tapi disyaratkan sesuai apa yang Nabi SAW baca. Demikian. Sehingga ketika mempelajari Al-Quran kita butuh guru. Ya, bagaimana baca yang benar agar bacaan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita memperbagus suara kita. Barakallahu fikum. Ini yang kelima. Asadis. ya. Yang keenam. Yustahabul baqa indal kiraatil Quran. Disunahkan. Mustahab. Ya. Ketika membaca Al-Quran itu, ya, betul-betul kita menangis. Menangis ketika membaca Al-Quran. Ya. Gemetar hati ini. Bergetar hati-hati ini bergetar kulit-kulit ini. Dan berguguran air mata ketika membaca Al-Quran. Karena ini kalau kalau Kalamullah. Di dalamnya ada peringatan. Bagi orang-orang yang lalai. Bagi orang-orang kafir. Bagi munafikin. Ya. Untuk mereka. Takut adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum. Anda kalau ketika kita membaca Al-Quran, ya, disunahkan bagi kita untuk bisa mungkin untuk menangis ketika membacanya. Ya. Bisa sedemikian mungkin untuk menangis ketika membacanya. Ya kulullahu musnian ala mana au min hadis sifatih Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji terhadap alaman hati sifat ini, terhadap orang yang memiliki sifat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yakiruna li adkani yabkuna wa yasiduhum ya wa yasiduhum kusuan dan mereka ini menyungkurkan ya menjatuhkan diri-diri mereka ia menjatuhkan muka-muka mereka. Dalam keadaan mereka menangis. Ini keadaan mereka ketika membaca Al-Quran. Ya, menangis mereka ketika membaca Al-Quran dan menundukkan dan menjatuhkan wajah mereka. Disertai dengan tangisan dan bertambah bagi mereka ya ya sifat atau perasaan khusus ketika mereka membaca Al-Quran. Ini sifat orang-orang yang beriman. Ketika mereka membaca Al-Quran, seperti ini keadaannya. Wa Wakala fi sifati anbiya alaihissalam. Dan ini adalah sifatnya para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, menjelaskan, sifat-sifat para nabi. Alaihissalam, alaihissalam Idza tutla alaihim ayatu Rahman qarru sujadan wa bukiyan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman, qarru sujadan wa bukiyan. Maka mereka pun segera sujud dalam keadaan menangis. Subhanallah kita ketika dibacakan Al-Quran, ya, justru kita mengangkat suara kita. Tidak. Yang benar adalah ini. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, kita angkat suara kita. Ya, menentang dan melakukan syirik. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita angkat suara kita. Ya. Kita tentang Adapun orang-orang yang beriman ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tersungkur, sujud. Ya. Dalam keadaan mereka menangis dan bertambah masuk mereka. Demikian para nabi ketika mereka dibacakan ayat Rahman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud ya dalam keadaan menangis. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam kitab Sahih Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW berkata li Abi Mas'ud Nabi SAW berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Iqra alaik bacakan kepadaku Qala qultu berkata Abdullah bin Mas'ud Aqra alaika wa alaika anzal wa alaika unzil Aku bacakan kepada Al-Quran dan kepadamu diturunkan Al-Quran. Ya, subhanallah para sahabat. Demikian tawadunya mereka. Ya, kepada Nabi SAW, kepada Al-Haq, merendah mereka. Ya, ketika disuruh membaca Al-Quran, Nabi SAW tempat diturunkannya Al-Quran. Dan Abdullah bin Masud mengambilnya dari Nabi SAW. Ketika diminta maka dia pun menampakkan tawadunya. Ya. Apakah saya akan membacakan Al-Quran kepadamu? Dalam keadaan Al-Quran ini turunkan kepadamu. Ya. Subhanallah. Akhlak yang terpuji, yang sangat baik. Ya. Ketika kita berhadapan dengan guru, dengan para orang-orang yang lebih alim, ya, maka hendaklah kita merendah, ya, tidak mengangkat diri lebih daripada mereka. Apalagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kala Rasulullah SAW, Inni astahi an asma'u minggair. Sesungguhnya aku menginginkan untuk aku mendengarkan Al-Quran dari selainku. Ini Nabi SAW. Ya. Diturunkan kepadanya Al-Quran. Tapi dia ingin mendengarkan dari orang lain Al-Quran. Subhanallah. Dalil ini menunjukkan bahwasanya dianjurkannya kita ya untuk meninggalkan Al-Qur'an dari orang lain. Walaupun kita sudah hafal Al-Qur'an, pasti kita membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Ya, para sahabat mengambil Al-Qur'an dari Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menginginkan mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Subhanallah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Qala faqara'tu nisa hatta idza balagtu maka saya pun ya aku lagi maksud membaca surat An-Nisa sampai aku pada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala aulai syahidan Maka bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala jika didatangkan jika kami mendatangkan dari setiap umat ini dengan mempersaksikan dan kami mendatangkan denganmu atas mereka sebagai saksi. Maka artinya ayat ini ketika dikumpulkan manusia ya dari setiap umat mereka didatangkan orang-orang yang menjadi saksi mereka. Demikian juga Nabi SAW dijadikan saksi atas umatnya ya yang persaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada mereka hujan dengan diturunkannya kepada mereka Alkitab dan ditusnya kepada mereka para nabi dan rasul. kalau li maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Kasih al, amsik." Cukup cukup atau berhentilah. Ya, Fara'aitu ainaini. Ya. Tatrafan. Maka aku melihat kedua mata Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tatrafan. Kedua matanya menangis. Menjatuhkan air mata. Berguguran air mata Nabi SAW. Mendengarkan. Ya. Bacaan Abdullah bin Mas'ud. radhiyallahu anhu. Abu Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa akhraja Imam Ahmad wa ghairihi an mutarrafi ibnu Abdullah an Abi qala Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa bi sadri azizun ka azizin mirjal min al-baqa. Ya, atau oh, min al-baqa. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan selainnya dari mutarrif bin Abdullah dari bapaknya. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW salat. Ya, maka pada dadanya, ya, ini bergerak. Bagaimana orang menangis? Ya, bersedih, gitu sedih. Ya, dadanya itu bergerak kencang. Ya, badannya bergerak, menangis. Ini perumpamaan bagi orang Nabi SAW. Bagaimana betul-betul dia menangis ketika membaca Al-Quran dalam sholatnya. Ya. Sehingga nampak dari dadanya dan dari badan Nabi SAW. Gerakan. Ya. Gemetar. Bergerak, bergetar. Subhanallah. Sehingga dari sini bolehnya kita ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, menangis. Ya. Atau di dalam sholat kita menangis ketika membaca Al-Quran. Lebih-lebih ketika kita melewati ayat-ayat ada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasoi Bukhari dan di dalam kitab Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat li Nabi SAW ina kana bi ya bi martihi wa amara an yakhlufa Ayuklafa Abu Bakar istola binas. Bahwasanya Aisyah radhiallahu anha berkata kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sudah mendekati ajalnya di masa sakit beliau akhir akhir ajal Nabi ajal Nabi SAW beliau sakit. Ya. Maka dia memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam masjid. Ya, menggantikannya dia untuk mengimami sahabat di dalam sholat. Maka Aisyah mengatakan, Inna rajul, inna rajul roki. Ida koma, maka maka lam yastati ayyusalliya bin nas. Sesungguhnya, ya Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling lembut. Ya, paling lembut. Artinya dia paling mudah menangis ketika baca Al-Quran. Ya, jika dia menduduki posisimu ya Rasulullah, yang menjadi imam, dia tidak akan mampu untuk mengimani, mengimani manusia. Kenapa? Karena dia baru membaca Al-Quran, dia sudah menangis. Ya. Sehingga dia tidak akan bisa melanjutkan bacaan. Subhanallah. Ini uh, eh, Abu Bakar Siddiq. Wa filafdin la yusmi' atau la yusmi' an-nas min al-baqa. Manusia tidak akan mendengarkan bacaannya ya karena dia menangis disebabkan tangisannya. Sehingga tidak akan terdengar suaranya. Disebabkan tangisan dia ketika membaca Al-Quran. Ini Abu Bakar Siddiq. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza shalla baqa hatta sami'a ya sami'u atau sama'u baqa'u min wara'i sufu. Dahulu Umar bin Khattab ketika dia mengimani atau ketika dia salat ya itu dia dalam keadaan menangis. Sampai didengar suara tangisannya. Ya, ketika dia salat. Dari belakang, sop-sop. Berarti beliau radiyallahu anhu mengimani para sahabat dan masyarakat pada zamannya. Ya. Sehingga terdengar tangisannya dari belakang sop. Sehingga barakallahu fikum bolehnya imam ketika dia mengimani makmum dari keadaan imam boleh dia menangis ketika dia membaca Al-Quran apalagi melewati ayat-ayat ya hajat Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Raja rai itu itu Abbas ya wa tatta ainihi mislu sirakil bali min ad-damu. Berkata Abi Raja saya melihat Abdullah bin Abbas di bawah matanya itu ya ini perumpamaan Nangis. Abdullah bin Abbas. Betul-betul dia menangis. Ya. Nampak tangisan dan tetesan air matanya ketika beliau membaca Al-Quran. Ini sahabat Abdullah bin Abbas. Radiyallahu anhu. Ajamai. ولهذا قال Nawawi rahimallah fi في بقائه آل Dengan sebab ini berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada orang yang menangis ketika dia membaca Al-Quran. Keadaan orang yang menangis ketika membaca Al-Quran. Wa wasifatul arifin wa ibadil ibadillah sholihin. Dan dia adalah orang yang menangis dalam membaca Al-Quran. Itu adalah sifatnya orang-orang yang bijak. Orang-orang yang arif. Ya. Dan siangnya amba-amba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh. Ya, barakallahu fikum. Diperhatikan ini. Ya. وينبغي أن يعلم وينبغي أن يعلم أن البقاء وتباقي المحمود ما كان ناسيا عن تدبر لكتاب الله وأرس في قلبي خشيتي والأسنين maka sepantasnya lah untuk diketahui bahwasanya menangis dan meneteskan air mata ya ini sifat yang terpuji ya jika dia disertai dengan tadabbur, tadabbur, mentadabburi, betul-betul menghayati apa yang dia baca dan mewariskan apa yang di dalam hatinya perasaan khusyuk dan perasaan takut ya dan sedih Wahai wahada dulu ala kamalil imanil abdi ini menunjukkan bahwasanya ya, sempurnanya imannya seorang hamba subhanallah ya sempurnanya imannya seorang hamba Ketika betul-betul dia mentadaburi Al-Quran dan menghayatinya, dan betul-betul tertanam dalam hatinya rasa takut dan sedih. Maka ini sifat dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman. Ini kesempurnaan orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah nanzala aksanal hadisi kitaban. Mutasabihan. Matanian ta'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum summa talinu juludukum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam itu kalamullah Al-Qur'an. Ya. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini ini semuanya sama. Saling menafsirkan, saling menjelaskan satu dengan lainnya. Ya. Dan Al-Quran ini senantiasa diulang-ulangi. Dan ketika membaca Al-Quran, dalam kadang hati mereka, dalam kadang kulit-kulit mereka ini ya bergetar. Disebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Kemudian ketika mereka membacanya, ya hati mereka, kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka dalam kadang tenang, ya ketika mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang mereka. Terobati hati mereka ketika mereka awalnya sedih dan takut. Ya, ketika mereka berzikir membaca Al-Qur'an maka menjadi tenanglah hati mereka. Ala inna bi tatma innal qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ya. Sehingga Nabi SAW mencontohkan kepada kita begitu banyak pikir pagi siang, pagi sore. Ya. pikir sebelum tidur, pikir setelah bangun tidur, pikir ketika bermimpi, pikir ketika bangun masih WC, keluar rumah, naik kendaraan, dan lain sebagainya. Dari pikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ketika kita amalkan semua ini, lebih-lebih ketika membaca Al-Quran, maka hati ini akan menjadi tenang. Perhatikan ini yang terakhir yang diucapkan oleh beliau. Allah taala. Waliyahdar muslim ya. Waliyahdar muslimun ayat ani yatanas baqa wa riya wa sam'a aw lihajati fi nafsi. Wa inna hadha min a'lamil kotori wa mudaqal syaitan ala hati. Yang hendaklah seorang muslim itu berhati-hati. Hendaklah seorang muslim itu waspada untuk dia melakukan ya ketika dia melakukan tangisan disertai dengan riak atau pengen didengar atau ada kebutuhan pada dirinya maka sesungguhnya paling ya paling bahaya ya paling bahaya atas dirinya dan pintu masuk syaitan kepada apa ya barakallahu fikum ini perlu diwaspadai. Tapi ya kita yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, disertai dengan tangisan, maka jangan sampai kita menuduh dengan tuduhan yang jelek. Oh dia pengen dikatakan sebagai kauri, ingin dikata kata kait, oh, ingin diajak, ingin dibilang, ingin begini. Lah, wallahi, itu tidak boleh. Itu perkara goib. Ya, perkara hati. Apakah dia ikhlas atau tidak? Apakah dia riak atau tidak? Apakah dia ingin didengar atau tidak? Lah. Ya, apakah ada sesuatu pada dia? Itu semua perkara goib antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang lainnya tidak. Dia tidak mengetahui. Ya. Sehingga kita tidak boleh menuduh dia dengan tuduhan yang ya yang kita mengatakan pulang indah ikhlas. Lah ya itu bukan dari ajaran Islam ya karena kita tidak mengetahui perkara gaib dan tidak mengetahui isi hati manusia ya kita cuma diperintah untuk menghukumi dohirnya mereka ada pun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya barakallahu fikum ini perkara yang keenam yang perlu kita ketahui dari adab-adab ketika membaca Al-Quran yang dianjurkan untuk kita lakukan. Asal yang ketujuh, yustahabbul lil qari al-Quran fi ghairi faridah. Idza marra bi ayati Rahman ayas Allah min fadli. Disenakan. atau hukumnya Mustahab bagi pembaca Al-Quran selain salat wajib ya selain yang wajib ketika dia sholat sunnah selain sholat wajib ini perhatikan ya ketika membaca Al-Quran di dalam sholat maka disenangkan atau di luar sholat selain sholat wajib maka ketika melewati ayat-ayat rahman ayat-ayat rahmah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah dia meminta kepada Allah keutamanya ya ketika dia melewati ayat-ayat rahmah, ayat-ayat uh, kabar pengkabaran, apakah dikabarkan yang keutamaan, pahala, surga. Ya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meminta keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. ini asal as'aluka jannatul firdaus. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang kita minta. Wa in marra bi ayatil adat istahad استهان بالله min min adabi jika ya dia melewati ayat-ayat azab maka segera dia berlindung kepada Allah dari adab Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min azab jahannam. Wa an Utaibah radhiyallahu anhu qala dari sahabat Utaibah Yaman radhiyallahu anhu berkata Salaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam Datang lain. Saya salat bersama Nabi SAW satu malam. Faktahu. Ya. Faktah, faktah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Maka beliau membuka surat Al-Baqarah. Ini Pak, salat malam bersama Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW membuka surat Al-Baqarah. Memulai dengan surat Al-Baqarah. Dalam salatnya. Fakultu yarkau indal mih. Maka aku katakan Nabi SAW akan ruku ketika sampai ayat ke-100. Summa madok. Kemudian Nabi SAW ternyata melewatinya. Ya, fakultu. Maka saya pun berkata, yusalli Libya tirakah. Maka dia akan menyelesaikan surat Al-Baqarah ini satu rakaat. Ya. dong. Maka Nabi SAW pun melewatinya. Berarti surat surat Al-Baqarah dilanjut lagi, fakultu ya kok biya. Maka siapa akan mengatakan dia akan rukuk. dengannya. Ya. Summa ibtadah An-Nisa Baqarah. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baqarah. Maka di, kemudian Nabi SAW membuka surat, memulai dengan surat An-Nisa. Maka dia pun membacanya. Ya, lanjut lagi. Selesai surat Al-Baqarah, Nabi SAW melanjutkan dengan surat An-Nisa. Subhanallah. Ini suratnya Nabi SAW bersama sahabatnya. Summa ibtadah Ali Imran Fakarah. Setelah surat An-Nisa, Nabi SAW kembali membaca dan memulai surat Ali Imran. Berarti sudah tiga surat. Ya, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali, Ali Imran. Ya. Yakro mutarasilan. Nabi SAW membacanya mutarasilan dalam keadaan tertib dalam keadaan tidak tergesa-gesa sesuai dengan bacaan tajwid bacaan yang benar ya ini Nabi kita Muhammad SAW ya Ida marra bihayati fiha tasbih sabah, Jika Nabi SAW melewati ayat di dalam Al-Quran tentang tasbih, maka Nabi SAW bertasbih. Ya subhanallah, subhanallah. Wa idza marra su'al sahala. Kata Nabi SAW melewati tentang pertanyaan ya atau tentang doa maka Nabi SAW berdoa meminta wa idza marra bi tahawudi ya tahawud dan Nabi SAW jika melewati perkara yang dia harus berlindung dengannya maka Nabi SAW berlindung ya jauh muslim hadis sini diriwayatkan oleh Imam Muslim barakallahu fikum ini yang perlu diperhatikan ya ketika kita membaca Al-Qur'an atau tadi luar uh, salat atau dalam salat ya selain salat wajib maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan perkara ini ya memperba memperbagus suara dan betul-betul kita kusuk dan menang, menangis ya dan betul-betul Eh, di dalam surat kita mentadaburi sehingga ketika melewati ayat tasbih kita bertasbih. Ketika melewati ayat Rahman, ayat rahmat kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati azab kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ya pada adab yang kedelapan.